ini kita masih terus menjalani dan merasakan nikmat-nikmat Allah tersebut dan ketahuilah ikhwani fiddin wa akhwati fillah di antara nikmat yang sangat agung dan sangat besar yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berupaya menghidupkan hati ini dengan majelis-majelis ilmu dengan halaqah-halaqah ilmu yang dengannya hati kita akan merasakan ketenangan akan merasakan ketentraman, kedamaian. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang agung ini. Dan kita berupaya untuk menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka pada kesempatan subuh yang singkat ini saya ingin menasihatkan dan mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian ikhwan wal akhwat untuk terus kita mem memacu diri dengan amalan-amalan saleh amalan-amalan yang utama di dalam Islam. Maka di antara amalan-amalan tersebut adalah hendaklah kita senantiasa memperbanyak zikir Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa membasahi lisan ini dengan zikrullah Allah dimanapun kita berada dengan berbagai jenis-jenis zikir karena dengan itulah seorang hamba akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kelapangan dada. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu taala an Pada suatu hari beliau menceritakan Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد قثرت علينا فباب نتمسك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله Satu hari datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini kada kafurat alaina." Sangat banyak berbagai bentuk jenis-jenis amalan-amalan soleh yang diajarkan oleh syariatul Islam. Maka fababun Tunjukkan kami satu pintu ya Rasulullah. Melalui satu pintu tersebut, kita dapat berpegang teguh dengannya. Dan dapat mencakup berbagai amalan-amalan yang lainnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada sahabat tersebut la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu engkau basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dan para ulama-ulama yang lainnya pun meriwayatkannya. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Zikrullah senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pintu di dalam Islam yang sangat agung dan sangat besar dan keutamaan yang ditimbulkannya pada diri seorang hamba ketika dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sahih Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Pernah Rasulullah dan para sahabatnya melewati dalam perjalanan mereka melewati sebuah gunung yang disebut dengan Jumdan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, siru hadza Jumdan, wahai para sahabatku, lewatilah gunung tersebut. Nah, tentunya perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya bukan perjalanan yang sia-sia. Imma perjalanan kebanyakannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau safar perjalanan-perjalanan dalam rangka mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang bermanfaat Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, "Berjalanlah kalian, lewatilah gunung tersebut." Wa qad sabaqal mufarridun, sungguh telah mendahului kalian orang-orang yang utama, orang-orang yang terdepan dalam segala kebaikan. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, "Manil mufarriduna ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang engkau maksudkan orang-orang yang terdepan dalam kebaikan? Dalam segala kebaikan. Ya Rasulullah. Dalam jihad. Dalam sholat. Dalam zakat. Dalam puasa. Dalam haji. Mereka orang-orang yang terdepan. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan. Al-Zakirina Allah kathiran wa zakirat yaitu orang-orang yang selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kaum lelaki dan kaum wanita. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kaum lelaki dan kaum wanita. Mereka lah orang-orang yang Allah janjikan kepadanya pengampunan dan pahala yang besar, pahala yang agung. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mufarridun. Orang-orang yang terdepan dalam segala kebaikan. Di dalam hadis yang lain sahabat Muad radhiyallahu taala anhu juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyul jihadi afdal ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya jihad apa yang paling afdal ya Rasulullah Rasulullah menyatakan jihad yang seseorang zakirinallaha katsira yang selalu memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. ayus salati afdal? Salat apa yang paling afdal ya Rasulullah? Puasa apa yang paling afdal? Zakat yang paling afdal dan seterusnya. Rasulullah tetap menjawab, zakirinallaha katsira." Orang-orang yang selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam juga sahabat yang lain pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali aqrab ilallah?" Amalan apa yang paling mendekatkan kepada Allah ya Rasulullah? Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzina yadhkuruna Allah katsira." Orang-orang yang selalu mengingat berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Di dalam lafaz yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, orang-orang alladzina yuhtaruna bidzikrillah, orang-orang yang terus air liurnya tidak pernah kering dari mulutnya karena banyaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Amalan zikrullah adalah amalan yang besar di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikul ala kulli ahyanihi di atas segala kondisi dan keadaan beliau terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, terus beliau berzikir kepada Allah sebagaimana yang diberitakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Olehnya itu, Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'anul Karim menganjurkan untuk kita memperbanyak zikir kepadanya. Senantiasa membasahi lisan ini dengan zikir Allah dengan berbagai bentuk jenis-jenis zikir. Baik itu zikir yang mutlak atau zikir yang muqayyad. Terus kita memper, membasahi lisan ini dengan zikrullah Allah Subhanahu wa taala berfirman فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Apabila kalian telah selesai menunaikan salat, salat termasuk zikrullah kita sholat di dalamnya banyak jenis-jenis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat kata Allah, masih Allah perintahkan fadhkurullah. perbanyaklah zikir kepada Allah dalam keadaan berdirimu, dalam keadaan dudukmu dan dalam keadaan berbaringmu. Subhanallah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan untuk kita membasahi lisan ini dengan zikrullah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Jum'ah Allah menyeru kaum mukminun mukminat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminun, kaum mukminat apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminun apabila diseru dikumandangkan adzan pada hari Jumat. Fas'au ila zikrillah. Langsung berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wadarul baik. tinggalkan aktivitas duniawiah kalian. Tinggalkan jual beli kalian. Was'au ila zikrillah wadarul baik. Zalikum khairul lakum itu adalah kebaikan atas kalian jika kalian mengetahui hakikatnya. Setelah Allah memerintahkan untuk berzikir kepadanya dan meninggalkan aktivitas dunia, lalu kita menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Faida kudiyatis sholat, kalau sholat Jumat selesai ditunaikan, kata Allah, fantasyiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, kembali, lakukan aktivitas dunia kalian fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah carilah keutamaan dari Allah yang halal yang berkah jangan mencari yang haram yang tidak ada berkahnya tinggalkan cari keutamaan Allah dengan aktivitas dunia duniawiya kita mencari rezeki Allah yang halal yang barokah sekalipun sedikit itulah yang bermanfaat Itulah yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah semakin menekankan fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan kalian lupa untuk terus memperbanyak zikir kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang beruntung. Yang menang di dunia ini terlebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminun mukminat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila wahai orang-orang yang beriman berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah bertasbihlah di pagi hari dan petang hari di pagi hari dan petang hari setelah kita menunaikan sholat subuh seperti ini Setelah kita berzikir kepada Allah, zikir ba'da salawat, zikir-zikir setelah selesai sholat lima waktu. Kita tambah dengan zikir-zikir yang lainnya. Zikir-zikir subuh, di waktu subuh. Jenis-jenis zikir di waktu petang hari, ba'dal asar, setelah selesai sholat asar. Kita duduk sejenak, membaca jenis-jenis zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan petang hari. Lalu setelah itu kita kembali menyebar, menebar di muka bumi ini untuk mencari keutamaan Allah. Masing-masing menjalankan aktivitasnya. Tapi dia terus tidak lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa untuk memperbanyak membasahi lisannya dengan zikrullah. Naam. Bahkan ikhwani fiddin azzakumullah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Apalagi di tengah kesunyiannya. dia membaca berbagai bentuk zikir memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, mengingat dosa-dosanya, mengakui amalan ibadahnya sangat sedikit, sangat kurang. Dia merenung, menyendiri dengan zikrullah. Lebih utama lagi kalau dia mengeluarkan air matanya dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengkhawatirkan nasibnya. Apakah dia termasuk ahlul jannah atau naudzubillah dia termasuk min ahlin nar? Dia memiliki rasa khawatir yang besar sehingga dia terus berzikir kepada Allah memohon ampun, memperbanyak amalan-amalan ibadahnya. Maka hamba yang seperti ini adalah salah satu hamba yang Rasulullah sebutkan dari tujuh golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat nanti yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat nanti yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari tujuh golongan tersebut Rasulullah menyebutkan rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam di tengah kesunyiannya. Lalu dia mengeluarkan air matanya. Fafadat ainahu. Ikhwani fiddin wa khawati fillah. Semua ini menunjukkan bahwa amalan zikrullah adalah amalan yang besar di dalam Islam. Amalan yang agung di dalam Islam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai-sampai beliau menganjurkan untuk terus kita ini membasahi lisan dengan zikrullah sekalipun kita berada di tempat yang jelek. Tempat yang jelek bukan maksudnya kamar WC tempat buang air besar, tempat buang air kecil. Karena itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berzikir di dalam di dalamnya di dua tempat ini di kamar mandi WC atau tempat buang air kecil tapi yang kita maksudkan di tempat yang jelek adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejelek-jelek tempat adalah pasar pasar tempat keramaian, tempat keributan. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tetap beliau menganjurkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis sebagian ulama menyatakan marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyatakan mauquf ucapannya Umar bin Khattab tetapi apakah hadis ini mauquf atau marfu'? Hadis ini tidaklah diucapkan dan tidak mungkin diucapkan dengan akal melainkan itu adalah merupakan kebenaran melalui wahyu dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang mungkin pernah didengarkan oleh sebagian sahabat. Naam. Lalu kemudian Umar bin Khattab menukilkannya. Naam. Berkata beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang masuk ke dalam pasar lalu dia berzikir, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Siapa yang hafal zikir-zikir masuk ke dalam pasar? Ada yang hafal? Antum setiap hari masuk ke pasar. Kita semua belanja ke pasar. Apalagi kalau salafiyun insya Allah kebanyakan yang belanja adalah suami-suami mereka. Nah, tiap hari. Kalau antum mengamalkan hadis ini, membaca zikir tersebut, maka sangat besar keutamaan yang ada di dalamnya yang kita akan sebutkan. Nah, terlebih dahulu saya ingin salah seorang di antara antum yang membacakan zikir tersebut ketika dia masuk ke dalam pasar. Nah, apa zikirnya ikhwan? <coughs> Fadl barakallahu fikum. Nah. Yang mengamalkan insyaallah dia hafal. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Naam. Subhanallah beliau menghafalkan. Ini menunjukkan insya Allah sering diamalkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu barang siapa yang masuk ke dalam pasar lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumit biyadil biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa hayyun la yumit terbalik ya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir Nah, menyebut kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat thayyibah. Kalimat yang tertinggi di dalam Islam. Naam. Kita masuk ke dalam pasar dengan doa tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menukilkan siapa yang membacanya maka kutibalahu alfu alfi hasanah wa muhiyat anhu alfu alfi sayyi'ah wa rufi'a lahu alfu alfi darajah Naam <clears throat> Siapa yang membacanya maka akan ditulis pahala baginya sejuta pahala Siapa yang membacanya akan dihapus darinya sejuta kesalahan dan akan ditinggikan derajatnya sejuta derajat. Nah, hadis ini dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam mensyarah hadis yang beliau sebutkan, yang beliau tambahkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yaitu 8 hadis 42 dari Imam An-Nawawi dan 8 hadis dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dan hadis Abdullah bin Busur yang senantiasa membasahi lisannya dengan zikrullah adalah hadis yang ke-50 Naam, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan riwayat ini. Naam. Dengan sanatnya. Dan beliau menyebutkan bahwa riwayat ini dari Umar bin Khattab sebagian ulama menyatakan hadis ini marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Terlepas dari keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini, maka para ulama mengajarkan kepada kita tentang sahihnya zikir tersebut ketika kita hendak masuk ke dalam pasar. Terlepas dari besar kecilnya jumlah pahala yang disebutkan, keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, naam, yang jelas zikir tersebut mengandung keutamaan yang besar memberikan manfaat yang sangat besar ketika kita membacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kalimat la ilaha illallah tidak ada serikat bagi Allah sedikit pun. Dialah Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dan di tangannya segala perkara. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Naam. Demikian pula ikhwani fiddina azzakumullah. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Ubadah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya rahimahullah. Beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra al-laila" thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala ighfir li au da'a ustujiba lahu fa in azama wa qama wa tawadda'a humma shalla qubilat salatuhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'arra laila" Barang siapa yang bersunyi-sunyi di malamnya lalu dia berzikir kepada Allah dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lima jenis zikir. Selain daripada la ilaha illallah wahdahu la la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menambahnya dengan lima zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Berapa semuanya? Berapa? Enam jenis zikir. Barang siapa yang bersunyi-sunyi di malamnya lalu membaca zikir tersebut, Maka lalu kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ighfirli. Rabbana ighfir Wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampuni dosaku ya Allah." Terus dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Subhanallah. Kalau antum semua kita menginginkan pengampunan dari Allah. Nah, tidak ada satupun kita yang tidak rindu dan cinta akan pengampunan Allah. Karena kita tahu bahwa kita adalah hamba yang naif, daif. Hamba yang lemah, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Lisan kita, amalan kita, hati kita. Selalu melakukan dosa. Uliyadubillah nas'alallah assalamu wal afiyah. Semua kita butuh dan rindu akan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lebih butuh dengan pengampunan Allah daripada kita butuh makanan dan minuman. Demi Allah, kita lebih butuh kepada pengampunan Allah daripada makanan dan minuman. Ikhwani fidina azzakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Siapa yang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, hendaklah dia bersunyi-sunyi di malamnya. Lalu berzikir dengan enam jenis zikir tersebut. Lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengampuninya. Lalu kemudian Rasulullah menambahkan dalam riwayat disebutkan riwayat yang lain, "Idza da'a" apabila dia berdoa kepada Allah dengan berbagai jenis doa, permohonan. Setelah dia berzikir dengan enam jenis zikir tersebut. Dia berdoa meminta kepada Allah dengan berbagai jenis permohonan. ustuji balahu Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in azama, kalau dia semakin menguatkan tekadnya, semakin menambah semangatnya, lalu dia berdiri, fatawadda'a thumma sallah. Dia berwudu, lalu dia sholat. Qiyamul lail, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kubilat salatuhu, pasti diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ikhwani fidin wa akhwati fillah. Naam. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang mewujudkan amalan yang seperti ini cukup menunjukkan keikhlasan dan kemurnian hati hamba tersebut di kesunyian malam. Tidak ada yang menyaksikannya, tidak ada yang melihatnya kecuali dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia dan dia melakukan itu benar-benar dan sungguh karena Allah Subhanahu wa taala tidak untuk selainnya. Bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena wanita, bukan karena semuanya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ketundukan, keikhlasan hamba tersebut sangatlah pantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala menerima salatnya. Ikhwanifidina azakumullah. Ini keutamaan orang yang selalu membasahi lisannya dengan zikrullah. Naam amalan yang besar, amalan yang agung, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa seseorang yang istiqomah di dalam zikrullah di kesunyiannya dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala basah lisannya dengan liur karena zikrullah sampai-sampai kata Imam Abu Darda sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu afdal ini lebih utama daripada engkau daripada orang yang bersedekah dengan seratus kudanya dalam berjihad fisabilillah. Subhanallah. Sampai demikian keutamaan amalan zikrullah. Oleh karena itu Rasulullah mewasiatkan dengannya kepada para sahabat-sahabatnya. Termasuk kepada Abdullah bin Busr. Kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taalaan juga demikian sampai Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa akhiru ma farrabtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhir yang aku berpisah dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan apa wasiat Rasulullah sallallahu wasallam alla tamut illa lisanuka rotban min zikrillah. Agar engkau wahai Mu'ad jangan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan lisanmu terus basah dengan zikrullah. Subhanallah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Naam, amalan yang besar, amalan yang agung dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa zikrullah ini adalah amalan yang mendatangkan ketenangan jiwa. Amalannya kaum mukminun yang menjadikan mereka orang-orang yang mutmainnah, tenang, bahagia, tentram. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tenang dengan zikrullah, dengan selalu berzikir kepada Allah. Lalu Allah semakin tekankan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, dengan zikir kepada Allah akan mendatangkan ketenangan di dalam hatimu. akhwati fillah. Oleh karena itu, saya menasihatkan kepada diri saya dan kepada antum sekalian. Marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. baik zikir yang mutlak dimanapun kita berada dengan berbagai jenis-jenis zikir apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus kita perbanyak zikir-zikir tersebut dalam segala keadaan kita, dalam segala kondisi kita. Terus kita berzikir kepada Allah ataupun zikir-zikir yang muqayyad yang terdapat penyebutan pengkhususannya di dalam syariah. Zikir setelah selesai sholat lima waktu. Zikir masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid. Zikir masuk ke dalam pasar, zikir di waktu pagi, zikir di waktu petang. Naam. Zikir-zikir di dalam salat terus dengan berbagai jenis-jenis zikir yang muqayyad. Naam. Kita wujudkan semua itu sehingga tidak ada kondisi kita melainkan dipenuhi dengan zikrullah. Nah, hatta sekalipun kita aktivitas duniawiyah kita berdagang, kita bertani, kita bekerja, hati kita tidak pernah lalai dengan zikrullah. Terus, karena dengan itulah hati ini akan menjadi hidup. Dengan itu hati ini akan menjadi tenang. Nah, majelis ilmu seperti ini adalah sebesar-besar zikrullah. Nah, ini adalah amalan yang besar yang termasuk dalam zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih ketika para sahabat ketika sahabat Rasulullah bertanya tatkala beliau menyebutkan ala tarta'u bi riyadil jannah tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga subhanallah para sahabat penasaran apa teman-teman surga yang kau maksudkan ya Rasulullah? Untuk kita mengembala di dalamnya. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa teman-teman surga itu ya Rasulullah? Dalam dua riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majalisul ilm dalam riwayat yang kedua hilaqadz dzikir. Majelis-majelis ilmu seperti ini dalam riwayat yang kedua halaqah halaqah zikir perkumpulan-perkumpulan zikir. Yang dimaksud majelis ilmu. Majelis ilmu adalah termasuk halakau zikir. Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti merupakan taman-taman surga. Nah, bukan halakau zikir yang dimaksud. Seperti zikir yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, para da'i. Dengan cara-cara bid'iyah. Cara-cara bid'ah Lalu membacakan ayat-ayat yang umum yang telah kita bacakan tadi. Membacakan hadis-hadis yang umum tentang keutamaan zikir. Untuk membasahi lisan dengan zikrullah. Naam. Untuk membenarkan cara-cara bid'ah yang mereka lakukan. Padahal tidak dilakukan oleh para salafus saleh. Pendahulu kita yang saleh. Mengumpulkan manusia, berzikir dengan paduan suara, disertai dengan puisi-puisi. Naam, untuk menjadikan kaum muslimin wal muslimat menangis. Dengan gemuruh suara zikir tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka. Arifin Ilham dan selainnya. Naam. Zikir bid'iyah. Yang tidak dicontohkan oleh para salafun salih. Tidak para sahabat, tidak para tabi'in, tidak pula para tabi'in tabi'in, tidak pula para imam-imam yang empat. Dari mazhab yang empat. Dan para ulama-ulama kita di zaman sekarang ini. Dari ahlus sunnah wal jamaah, tidak pernah mencontohkan dengan zikir-zikir yang mereka lakukan. Cara-cara bid'iyah. Naam. Ikhwani fidin wa akhwati fillah. Maka zikir amalan yang besar ini ada tuntunannya di dalam Islam. Ada cara-caranya di dalam Islam. Yang ulama membagi menjadi dua. Zikir yang mutlak dan zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak dilakukan sendiri-sendiri. Tidak berjamaah. Dimanapun kita berada sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir ala kulli ahyanihi dalam segala keadaan beliau. Tidak pernah beliau mengumpulkan sahabat. Wahai sahabatku, mari kumpul di masjid. Mari kita berzikir kepada Allah beramai-ramai dengan paduan suara. Lalu kemudian satu membaca syair-syair untuk menjadikan manusia itu menangis. La, tidak pernah Rasulullah melakukan demikian. Tidak pula Abu Bakar As-Siddiq, tidak pula Umar bin Khattab, tidak pula Utsman bin Affan, tidak pula Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taala anhum jami'an. Tapi mereka berzikir masing-masing. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian diri mereka di tengah keramaian di siang hari atau di tengah kegelapan malam, mereka terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir yang mutlak dan apabila zikirnya muqayyad yang ada tuntunannya dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir setelah selesai sholat lima waktu, subhanallah. 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat yang lain, kalau mungkin waktu kita sempit, berzikir dengan 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah, masing-masing 10 kali. Lalu ditutup dengan yang ke 100. Kata Rasulullah SAW, La ilaha illallah, wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. <coughs> nah, demikian ikhwani fiddin. Apakah mungkin salat subhanallah, zikir subhanallah selesai salat lima waktu 33 kali? Kita merubahnya 33 kali itu kita bawa di tempat yang lain. Tidak mungkin, keliru. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin itu dibaca 33 kali atau 10 kali setelah selesai sholat lima waktu. Ataukah kita bawa, kita rubah jumlahnya menjadi 50 kali misalnya setelah selesai sholat lima waktu. Ini juga keliru. Dan ini bid'ah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang muqayyad, Nah, yang terikat dengan waktu tertentu dan terikat dengan cara atau jumlah tertentu. Kita wajib melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Zikir di waktu pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita baca di pagi hari dan petang hari. Tidak mungkin kita membacanya membawa di malam hari. Karena Rasulullah menyatakan zikir ini di pagi hari dan petang hari. Sebelum terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Membaca malam hari tidak bukan pada tempatnya. Naam. Demikian ikhwani al a'azzakumullah. Wallahu a'lamu biswab. Dan sebagai penutup. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah sebagaimana yang saya yakini sebagai suatu kebenaran yang para ulama mensahihkan hadisnya baik Imam Al-Albani rahimahullah Ibnu Baz rahimahullah Asy syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi murid Syekh Mukbil rahimahullah hafidahullah yaitu hadis keutamaan orang yang duduk setelah melakukan sholat berjamaah subuh, sholat berjamaah fajar. Dia duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk majelis ilmu sekali lagi adalah zikrullah. Lalu sampai terbitnya matahari. Dia sholat dua rakaat. Dia sholat dua rakaat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajruhu ka ajril haji wal umrah tamatan tamatan tamatan. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Orang ulama kita sekarang mengistilahkan dengan salatul isyraq. Salatul isyraq yaitu salat terbitnya matahari. Sama dengan salat tahiyatul masjid. Tidak ada dalam hadis. Tahiyatul masjid penghormatan terhadap masjid. Tidak ada kata-kata tahiyatul masjid dalam nas. Nah, sama salatul isyraq. Tidak ada nas dalam hadis atau dalam Al-Quran tentang salatul isyraq. Tapi yang ada adalah lafad bentuknya yaitu orang yang duduk. Maknanya orang yang duduk di masjid setelah selesai sholat berjamaah, subuh, fajar, lalu dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat dua rakaat. Pahalanya kata Rasulullah seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Asyik Profesor Dr. Saleh Suhaimi rahimahullah, hafidahullah, dalam majelis subuh beliau di Masjid Nabawi, yang saya ikut di dalamnya, pernah ditanya, beliau ditanya, apakah hadis ini sahih? Beliau menyatakan sahih dan beliau mengamalkannya. Apakah pahalanya persis pahala haji dan umroh? Kata beliau, naam. Persis. Pahala haji dan umroh. Sama pahalanya. Hanya yang membedakan kata beliau, haji dan umroh. Haji adalah rukun Islam. Umroh adalah perkara wajib di dalam Islam. Sekali dalam seumur hidup. Adapun Salat dua rakaat tersebut setelah terbitnya matahari sunnah, bukan perkara yang wajib. Tapi pahalanya sama, sempurna, sempurna, sempurna sampai tiga kali Rasulullah menyebutkan seperti pahala haji dan umroh. Nah, namun sebagian ulama melemahkannya seperti Syekh Mukbil rahimahullahu taala sehingga terjadi perselisihan di kalangan ulama dan juga para asatidah kita. Nah, sebagian mengamalkannya, sebagian meninggalkannya. Oleh karena itu di awal saya menyatakan saya meyakini wajibnya, uh, eh, saya meyakini sahihnya dan diamalkan oleh para ulama yang saya saksikan di Madinah. Naam, maka saya meyakini sebagai amalan yang utama. Naam, bagi yang meyakininya, falyatafaddalu hendaklah antum mengamalkannya. Nah, mengamalkannya. Karena pahalanya sangat besar seperti pahala haji dan umrah. Nah, pahala haji dan umrah dalam hadis pahalanya kalau hajinya mabrur nam maka dia seperti bayi yang lahir di bumi ini. yakni dalam keadaan suci diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya surga. Naam. Laisa lahul jaza illal jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasannya kalau haji yang mabrur itu surga. Juga umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lainnya akan mengampuni dosa-dosa. Dan di antara keduanya.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.